بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda Allahumma barik fi ummati li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah berikan ya Allah berikanlah keberkahan uh, untuk umatku pada pagi harinya dan pagi hari ini kita bertemu mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Allah Azza wa Jalla dimanfaatkan untuk di dunia dan di akhirat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah rumah tangga eh, sebuah permasalahan yang tidak pernah habis-habisnya. Bagaimana dia habis? Kalau itu adalah cerita kehidupan kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Cerita yang mana kita habiskan setengah waktu hidup kita untuk berkeluarga dan bagaimana pula cerita itu selesai karena walaupun rambut hitam dan eh, kulit sama dan semacamnya akan tapi pikiran, eh, pola hidup, lingkungan dan semacamnya sangat berbeda. Kita ingin menyatukan di dalam rumah tangga yang bahagia eh, perbedaan pikiran, perbedaan latar belakang dan semacamnya sehingga kita ingin berbahagia dalam rumah tangga. Nah, kaji kajian kita pada e, pagi hari ini membahas bagaimana seorang istri bisa menjadikan suaminya menjadi suami yang saleh, suami yang ideal. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan, menginginkan hal itu. Seorang istri berharap suaminya ideal. Suaminya adalah insan kamil, manusia yang sempurna dalam segala hal. Akan tetapi perlu juga diketahui bahwa kesempurnaan seseorang tersebut harus dibantu, ditolong di backup dan terutama yang bisa menutupi kekurangan bahkan meningkatkan mutu seorang suami adalah istri. Siapa di balik orang-orang yang besar? Siapa di balik orang-orang yang hebat? Dia adalah di baliknya adalah istrinya yang salihah, yang menjaga, yang merawat, yang mengasuh, yang membina suaminya sehingga dia menjadi orang besar. Banyak orang-orang besar di dunia ini ketika dia maju di hadapan umat ketika dia seakan-akan dia adalah batu yang tegar seakan-akan dia adalah orang yang bisa membawa seluruh perkara umat akan tapi tahukah ketika para pendengar ketika ia berada di di dalam pelukan istrinya atau di dalam pangkuan istrinya dia menangis terseduh-seduh karena keletihannya karena kelemahan dirinya dan semacamnya Siapa yang bisa mengobatinya? Tidak lain dan tidak bukan adalah engkau, anda, istri. Itu orang yang hebat. Apalagi suami kita yang biasa-biasa saja misalnya. Untuk banyak hal yang dia dapatkan di kantor, permasalahan bersama atasannya, permasalahan e, bersama tetangganya, permasalahan tentang masalah urusan-urusan semuanya itu. Laki-laki selalu tetap kalah dengan wanita itu bagaimanapun. Rasulullah SAW bersabda, ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن Aku tidak melihat laki-laki yang tegas, yang tegar Lebih dapat menghilangkan akalnya daripada salah seorang kalian wahai para wanita Laki-laki yang kokoh, kesatria, yang hebat Bisa dikalahkan oleh wanita eh, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu cerita singa kita ingat bahwa ada salah seorang ibu eh, seorang istri mengeluhkan terhadap tingkah laku suaminya yang tidak pernah tunduk, tidak pernah eh, bisa dia taklukkan. Dia tidak bisa menundukkannya kepada kebaikan. Tiba-tiba datanglah dia kepada salah seorang eh, yang disegani di daerah tersebut. Kemudian dia mengatakan, Pak Ustadz, sungguhnya saya memiliki suami, kan tapi Masya Allah sulitnya saya merubahnya, mengarahkannya kepada kebaikan. Tapi saya ingin mendapatkan eh, cara dari Pak Ustadz bagaimana menundukkannya. Apa kata Pak Ustadz tersebut? Atau kata e, penasihat tersebut? yang mengatakan kalau begitu e, pulanglah ibu bawakan kepala saya kepada saya tiga kumis tiga helai kumis singa tiga helai kumis singa pulanglah ibu terus bingung apa yang hendak dia buat nih tiga helai kumis singa kemana dia hendak dapatkan ah, akhirnya dia berpikir tidak ada jalan lain singa ada di hutan maka dia pergi ke hutan pergi ke hutan kemudian Eh, dia mulai mencari jejak singa tersebut atau jejak harimau tersebut. Dia dapatkan jejak itu. Besoknya dia kembali lagi kembali. Kemudian dibawakan makanan untuknya. Kemudian diletakkan. Dia pergi jauh-jauh. Begitulah seterusnya. Pada bulan berikutnya dia sudah bisa memberi makan harimau tersebut dengan dekat. Pada bulan berikutnya lagi dia sudah bisa mengusap-usap harimau tersebut atau singa tersebut pada bulan berikutnya dia bisa menunggangi. Nah, pada setelah sampai berapa bulan eh, ketika dia sedang menunggangi eh, singa tersebut, dicabutnya lah. Dicabutnya lah tiga helai eh, kumis singa tadi. Apa kata eh, perempuan tersebut? Maka saya pun datang kepada penasehat tadi. Dia mengatakan, Pak Ustadz, uh, tuntutan yang Bapak Ustadz inginkan telah saya dapatkan. Tiga helai komisinya. singa. Nah, kira-kira ramuan apa yang perlu saya lengkapkan lagi? Apa kata Bapak Ustadz tadi? Wahai Ibu, jika seandainya, jika seandainya, Ibu bisa menundukkan singa dan dia adalah singa. Kenapa pula ibu tidak bisa menundukkan suami ibu yang bukan singa? Jadi permasalahannya adalah keinginan untuk bisa memperbaiki suami. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di gelombang ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, demikian eh, satu eh, pembuka tentunya dari Ustaz Arman Halim Naro pendengar Roja. Kami persilakan kesempatan buat antum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum dari Ibu Nani, Pak ya, Depok. Ya, ya silakan Bu Nani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya terus terang uh, pertama-tama kali tertarik dengan manhaj salaf ini saya setelah uh, setelah saya mendengar CD Ustadz ya, uh, saya betul-betul baru menemukan gitu loh ada Ustadz yang selama ini belum pernah saya dengar. Nah terus selama ini saya ikut sirkoh Ustadz yang di sirkoh itu lebih memperhatikan dakwah keluar daripada ke dalam rumah ya sehingga saya sadar e, manhaj salaf ternyata e, menterbiah anak-anak itu jauh lebih penting daripada dakwah kita keluar ya. ya. E, nah sekarang e, saya agak terus terang agak keteter ya untuk menterbiah anak-anak yang selama ini sudah terbiasa berjalan apa adanya ya. E, sementara suami juga masih di firkoh tersebut. Jadi uh, yang mau saya tanyakan ya uh, uh, apa ya yang harus saya lakukan dari mana saya harus memulai menterbiah anak-anak uh, uh, terus uh, agar anak-anak ini paham agama ya seperti hmm. yang saya lihat ustadz-ustadz itu uh, sangat paham terhadap agama ya mereka saya lihat orangnya sangat cerdas ya dapat menghafal Al-Quran hadis dan kisah-kisah hmm. Hmm. saya juga ingin anak-anak saya seperti itu itu aja yang mau saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Iya, Ya, oh, ini yang kita inginkan dari eh, para ibu-ibu kita. Saya sering sampaikan pada banyak pertemuan-pertemuan bahwa nyaris wanita-wanita kita Indonesia ini sudah banyak mandul. Kenapa itu? Permasalahannya mereka tidak lagi bisa melahirkan kesatria-kesatria yang hebat Bahkan terus terang saja jangan kita berbicara tentang Khalid bin Walid, Abu Bakar dan semacamnya. Kesatria orang-orang yang hebat dari orang-orang yang berjuang untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia pun kita tidak miliki. Salah satu contoh Bapak Muhammad Nasir, dia adalah orang yang Masya Allah luar biasa. Eh, dia menjadi Perdana Menteri yang dia tinggal di rumah kontraan, kemudian dia tidak menggunakan fasilitas pemerintah kita tidak berbicara dalam masalah. Akan tetapi coba lihat siapa yang bisa mencetak orang yang sujud itu. Misalnya. Tidak lain dan tidak bukan siapa. Adalah ibunya di rumah. Saya berangkat. Saya bertemu dengan famili-familinya di di kampungnya sendiri. Saya katakan kepada dia, kepada mereka-mereka, mana ibu-ibu yang bisa melahirkan seperti orang-orang seperti itu? Siapa? Kenapa kok bisa malah melahirkan orang-orang anak-anak muda yang hanya hari-hariannya adalah menjual ikan? Karena di meninjau itu hmm. Ah, mereka adalah membuat tambak. Kenapa? Mana Hamka? Mana Muhammad Nasir? Mana Agus Salim? Kita tidak berbicara tentang apanya, akan tapi kita lihat kita sudah kehilangan. Coba yang kita bisa adalah orang-orang yang bisa korupsi, mengizinkan, hanya peduli ini semacam. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan kembali. Saya sangat mengerti bahwa kesibukan wanita di luar salah satu faktor terbesar pengelalaian di dalam masalah mendidik dan menciptakan generasi yang luar biasa. Lihatlah semua orang-orang yang berhasil di luar tidak lain dan tidak bukan adalah adalah akibat dan adalah sebabnya adalah kedua tangan yang lembut itu benar-benar fokus untuk menjadikan anaknya menjadi orang yang besar. Tidak di tangan pembantu dan semacamnya. Dan ini maaf terhadap uh, ibu-ibu dan yang bekerja di luar kita tidak mengatakan tidak boleh akan tapi haruslah sesuai dengan syariat dan perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan telah sesuai dengan porsinya sesuai dengan porsinya bahwa kami laki-laki mencari rezeki di luar seharusnya jauh dari fitnah. Kami harus seharusnya khusyuk di luar. Kami seharusnya tidak terganggu oleh fitnah-fitnah semacamnya dan juga bagi ibu-ibu benar-benar membina. Ini yang terjadi yang bisa menjadikan eh, kondisi Indonesia kita ini kondusif. Ini pertama. Eh, yang kedua tentang masalah pembinaan anak sejak dini ini memang harus harus terus terang eh, kita katakan bahwa seperti saya pribadi saya pendidikan saya memang tamat SD kemudian saya langsung mondok saya mendapat ilmu bukan dari orang tua, kan tapi saya mendapatkan ilmu dididik oleh buya yang mengajarkan saya. Di sana istilahnya buya, guru yang mengajarkan. Saya belajar. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa guru saya itu adalah orang tua saya kedua. Orang tua saya kedua. Bahkan dalam segi ilmu orang tua ya saya yang paling pantas. Nah, eh, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena yang harus membina anak tersebut adalah orang tua yang asli. Nah, jadi yang kita harus awalkan adalah membina sedini mungkin anak-anak. Uh, di dalam masalah pembinaan tentu kita berbicara tentang masalah pendidikan yang benar, praktek yang benar di dalam pendidikan anak-anak tersebut. Dan saya yakin bahwa permasalahan pendidikan yang sekarang ini tidak tentu tidak sama dengan permasalahan pendidikan pada zaman dahulu. Sekarang ini sudah banyak hal-hal yang yang mempengaruhi, yang mempengaruhi. Uh, sebagaimana orang katakan seseorang yang kita telah didik selama sepuluh tahun dalam agama ah, cukup sepuluh hari baginya untuk rusak menunjukkan bahwa sangat berbahaya lingkungan kita sekarang ini menunjukkan bahwa perhatian kita kepada anak harus benar-benar harus benar-benar dan ini saya sangat terima kasih sekali dengan ibu yang saya yakin di belakang ibu masih banyak lagi ibu-ibu yang punya perhatian terhadap anaknya dan pendidikan anak karena kita tahu dampaknya juga nanti kepada kita tua banyak orang-orang yang menyangka bahwa eh, keberhasilan anak tersebut ketika dia sekolahkan tinggi-tinggi dan semacamnya. Akan tapi apa yang terjadi? Setelah mereka sekolahkan tinggi-tinggi, mereka mereka iris satu-satu itu. Kulit ibunya sendiri. Dia teteskan air darahnya sehingga air matanya ia kuras. Kenapa? Dia kurang ajar, dia tidak pernah ditalkinkan agama yang diajarkan cuma ajaran duniawi, materi dan sebagainya. Sehingga orang tuanya itu pun dihitung dengan materi. Dan ini sangat berbahaya. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia dan rugi akhirat. Ya, pembahasan tentang masalah pendidikan anak ini mungkin kita cari waktu yang tepat. Uh, akan tapi di sini saya melihat uh, suami. Nah, di sini adalah pembahasan kita suami yang memang belum sepaham dengan kita saya pernah ini uh, jelas tentu lebih teliti lagi, telaten dan semacamnya karena suami ini tidak lain dan tidak bukan adalah potongan kita. Dia adalah setengah kehidupan kita. Kalau dia adalah badan, dia adalah atasnya kita. Nah, sama halnya dengan mensiasati diri, begitu juga kita mensiasati suami. Tidak boleh memaksakan diri dan memaksakan kehendak. Orang baik itu tidak bisa diciptakan dalam satu hari. Sebagaimana orang buruk itu tidak tercipta dengan satu hari. Dia butuh waktu, sesuatu yang mempengaruhi dan semacamnya. Nah ini memang uh, uh, kiat-kiat yang nanti kita akan tanya lagi atau kita ambil lagi cara-caranya dari ibu eh, ibu-ibu yang di belakang ibu nanti yang akan kita bahas insya Allah taala sebentar lagi insya Allah. Dan kita terima satu penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Umi? Dari Umi Muhammad di Bekasi. Silakan dengan Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya biasanya Ustaz ya setiap uh, konflik masalah dalam keluarga kita ini uh, kita memandangnya dari sudut diri kita sendiri ya. sehingga terjadilah benturan-benturan dengan pandangan orang lain betul nah bagaimana menyikapi konflik tersebut sehingga konflik tersebut dapat dikurangi. Ya, ya. Eh, kedua, Ustaz, mm, uh, kebanyakan juga kita ini sebagai istri kurang bersabar Sering timbul perkataan, hmm. masa sih saya yang uh, sering harus mengalah. Hmm, yeah, ya, nah, yeah. gitu. yeah. Ya. Nah, mohon uh, nasihatnya Ustaz, kalau khairan. yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, iya, ini yang sangat luar biasa pengalaman bahwa benar bahwa permasalahan yang sering terjadi dan pertikaian yang sering terjadi antara suami dan istri adalah ego yang ada pada setiap suami dan istri eh, suami menghukum permasalahan itu sesuai dengan latar belakang yang ia miliki dan istri juga menghukum permasalahan sesuai dengan latar belakang yang ia miliki. Sehingga apa yang terjadi tidak ada kecocokan. Seharusnya seharusnya harus dibalik kalau seandainya ingin ideal, kita mendapatkan hukum yang benar, keputusan yang benar dalam sebuah keputusan, kita harus selami. Kita apa namanya? Kita cubit diri kita dahulu, baru kita uh, kita cubit orang lain. Sakit tidak gitu loh. Jadi kita harus selami juga uh, apa yang ada di dalam uh, pikiran suami, latar belakang apa pula sehingga dia membuat keputusan seperti itu dan semacamnya. Ketika kita mengerti, maka kita bisa mencari solusi. Misalnya begini, kita tahu suami kita e, bakhil, misalnya, pelit. Dan eh, qadar Allah kebetulan memang kita tidak tahu bahwa dia ini awal-awalnya pelit sebab hari-hari setiap sorenya waktu masa-masa kenalan atau bagaimana dikirimnya untuk orang tua kita sesang, kita, sangka dia dermawan sekali ah, kiranya qadar Allah iya. setelah sebulan dua bulan kiranya bakhilnya setengah mati <laughs> bawa anggur merah segala <laughs> macam. iya. Ujung-ujungnya pepaya Ustaz, oh, iya. terakhir atau pisang Iya. Jadi dia uh, uh, ketika dah menikah itu hitungannya lebih pula berat daripada hitungan seorang administrasi di sebuah kantor. Bilang kemarin 10 ribu kemarin yang 500-nya sisanya mana letakkan? di atas. <laughs> ah, ini sangat berat dan ini kita harus pahami dulu. Oh, kok suami saya kok begitu ya? Kita lihat latar belakang Kiranya yang membuat dia seperti itu pertama adalah lingkungan. Lingkungan ayahnya misalnya adalah seorang pedagang besar di lingkungan pedagang dan semacamnya. Dan dia pun hari-harinya dia berada di, di, di kedai ayahnya. Dia mendengar transaksi yang sangat pelik sekali, satu rupiah pun dihitung. Sehingga terbayangkan olehnya, kemudian e, tertalkinkan terus besar-besar-besar, sehingga dia bawa permasalahan toko ayahnya kepada rumah tangganya sendiri. Dan ini Pak sangat berat, bukan hal yang mudah. Iya. Memperbaikinya bukan hal yang mudah juga. Nah, akan tapi berarti dipahami bahwa disinilah kelemahan yang harus di, di, di, ditutupi. Nah, eh, hal-hal yang seperti ini setelah kita paham latar belakangnya, kita coba juga e, kita e, memberikan kepemahaman kepada dia tentang tentang latar belakang kita pula. Jadi kita sudah mengerti tentang latar belakang dia, kita coba beri kita adalah anak petani, yang hidupnya alhamdulillah bahwa misalnya dengan beras sudah ada beras sudah aman dulu. Jadi eh, petani misalnya kanaah begitulah. Kita diajarkan dengan kanaah dan semacam. Dan ini bertentangan dengan yang sudah terakhir dengan pedagang dan semacamnya yang yang gini lah. Nah, itu kita hadu. Nah, bisa nggak tidak suami menerima bahwa posisi kita seperti oh mau Nah, ketika itu didudukkan permasalahan. Apa yang terjadi kekurangan? Akhirnya terjadi kecocokan. oleh gini aja deh. Gitu. Karena saya posisi saya bakhil, ini aja, yang masalah hitung-hitungan kepada kamu. Yeah. Yaitu kepada istri. Saya pokoknya berikan masalah perhitungan. Sebab kalau seandainya saya ngitung, mah itu satu rupiah pun nggak akan keluar itu katanya. Ya. Kalau saya ngitung, tapi biar dah saya tutup mata saya, saya kasihkan uang belanja untuk engkau, mm -hmm. uh, nanti diatur. Betul. Karena engkau adalah uh, uh, engkau adalah anak dari orang yang bisa. Nah, kemudian kita pikirkan. Ada juga sebaliknya, ada suami yang bakhil, istri pun boros hmm. karena dia hidup di lingkungan yang memang boros hmm. dia tidak mikir nah ini bagaimana <laughs> solusinya ini yang harus didudukkan sama-sama bisa saja nanti keuangan keuangan dilemparkan kepada orang ketiga misalnya kepada pembantu kalau memang ada jadi ini mau belanja biar terjadi ah, hal-hal yang seperti ini ada solusi kalau seandainya kita ada saling pengertian suami dan istri ah, itu salah satu contoh salah satu contoh lagi bahwa misalnya eh, ada berapa waktu yang lalu, tiga hari yang lalu, saya uh, datang seseorang bahwa dia Ustadz saya setelah menikah sudah mendapatkan anak satu, baru saya mengerti bahwa temperamen istri saya sangat luar biasa. Kenapa itu? Dia pendam permasalahan, dia pendam permasalahan, dia pendam permasalahan, dia kumpulkan sehingga dia menjadi nanti um, gunung merapi yang nanti meledak. Kalau sudah meledak, itu dia tidak tahu apa yang keluar dari mulutnya. Baru teriak-teriak, Eh, kemudian tidak tahu tetangga dan semacam malu saya Ustaz menyesal saya kita saya bilang dia dari mana disebutkan dari satu kabilah ah, ya dia kabilahnya orang keras coba lihat orang tuanya bagaimana kiranya memang keluarganya memang seperti itu keras dia pun tertekan bahkan istri tersebut tidak lagi diterima oleh orang tuanya karena sudah letih mendidiknya bukan sudah letih karena orang tuanya juga salah dalam mendidik anaknya dari kecil terus apa yang harus saya lakukan Ustaz nah ini juga Eh, kesalahan juga di awal kali pemilih. Akan tapi bagaimana lagi Anda sudah menikah dengannya. Yang harus adalah e, diperbaiki. Membahas ini saja eh, para pendengar yang dirahmati Allah butuh banyak karena setelah saya selidiki lagi kiranya sang suami sebaliknya. Sang suami tidak mempunyai kepribadian yang kokoh, orangnya lembek Hmm. Kebetulan diding dari suku dan kabilah lembek pula. Beda. Yang suaranya hmm. lembut, sedangkan istrinya tinggal di hmm. pantai suaranya keras. Teri berteriak bagi istrinya itu adalah uh, adalah kata yang sangat halus, sedangkan uh, teriakan itu bagi suaminya itu adalah hardikan dan semacamnya. Ini, ini harus didudukkan. Ini harus didudukkan uh, mudah-mudahan dengan tambahan-tambahan yang bisa disempurnakan oleh penanya-penanya berikutnya nanti kita akan ceritakan lagi ya. Iya, cukup luar biasa. Uh, baik Bunda Roja, kami pegang kesempatan pula ke Gandum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Umi? Dari Umi Firman. Silakan. Ya. ya. Ketika suatu keluarga itu sudah mencapai uh, puncak kehancuran usaha seperti perceraian seperti itu, biasanya <clears throat> si Anwar itu uh, merasa trauma gitu. Apalagi kalau ketika itu suaminya itu banyak hal-hal yang tidak cocok atau mungkin dalam syariat juga tidak nyambung gitu Ustaz. Ya. Kemudian si awal itu sema, uh, ketika dia ingin mengarungi uh, rumah tangga lagi dia semakin selektif gitu Ustaz untuk mencari calon suami lagi. Uh. Apakah sikap seperti itu benar ataukah misalnya dia dengan orang-orang yang tidak satu paham atau tidak satu manhaj atau bagaimana dia selalu memilih, menolak atau bagaimana? Apakah hal seperti itu benar? Ya, ya. Mau nasihat dari Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, memang ini pula yang harus diwaspadai bagi uh, rumah tangga yang memang sudah diambang kehancuran, uh, trauma yang harus dijauhkan. Sehingga trauma ini uh, mengantarkan seorang wanita yang apa namanya seperti dibilang selektif, dia harus selektif. Padahal statusnya sudah janda, statusnya sudah janda selektif ditambah lagi dia lebih trauma dengan orang awam terus yang yang ikhwan pun tidak ada yang datang coba lihat subhanallah jadi permasalahan semakin menjauh menjauh ini problema jadi saya bukan menceritakan uh, jawaban hukum tapi ini realita yang terjadi dia karena latar belakang yang ada dia harus selektif bersamaan dengan itu dia agak lebih menjauh daripada orang yang dan itu semuanya benar dan dia berharap ada ikhwan yang hadir datang Ah. Bersamaan dengan itu pula semakin sulit. Sedangkan dia oh, ketika dia masih ting eh, ting-ting saja waktu dia uh, sebagai seorang yang belum punya masih perawan begitu, itu saja sudah sulit untuk mendapatkan suami misalnya. Apalagi ketika dia janda tentu lebih bermasalah. Nah, ini yang realita yang terjadi. Akan tapi apa seharusnya sikap kalau seandainya memang terjadi kehancuran dalam rumah tangga dalam artian memang benar berpisah. Saya katakan perceraian di dalam Islam bukanlah sebuah uh, sesuatu hal yang mengerikan. Tidak, dia kadang-kadang adalah solusi, solusi yang tepat dan benar di dalam uh, menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri tidak seperti di di agama-agama lain. Kan tapi Islam memberikan permasalahan bahwa perceraian kadang-kadang adalah solusi yang tepat. Nah, ketika tidak bisa lagi ditahan perceraian tersebut, eh, perceraian tersebut, maka yang harus dilakukan eh, oleh istri eh, tentu bagaimana tidak mencari suami yang ideal, sempurna agamanya, sempurna akhlaknya. Eh, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuh." Jika seandainya datang kepada engkau orang yang engkau rewakan uh, agama dan akhlaknya maka nikahi ya. Jadi Rasulullah SAW membedakan antara agama dengan akhlak, agama dengan akhlak. Seharusnya itu tidak beda, tapi di sini ada perbedaan agama dan akhlak. Nah ini yang yang harus dijadikan standar uh, untuk ia memilih suami setelah itu. Tidak traumanya, tidak traumanya. Uh, kalau trauma ini salah, misalnya ada dia uh, apa namanya Eh, ketika dia melihat suaminya keras, kasar dan semacamnya, terus e, dia trauma dengan laki-laki yang tegas dan semacamnya. Dan itu salah, tidak boleh. Standar kita kembali lagi kepada asal yaitu eh, kita suka e, yaitu sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya, agama dan akhlaknya. Dan ini jangan sampai salah pilih. Kita akan jatuh kepada trauma kedua. Misalnya begini, kita dapatkan orang yang beragama. Masya Allah, rajin begini, rajin ber, uh, mengaji rajin. akan tapi setelah kita menikahi satu dua tahun kiranya dia tidak punya akhlak akhlaknya buruk dia bisa saja baik akhlaknya kepada kawan-kawannya akan tapi ketika dengan kita dia tidak punya akhlak dan itu ada walaupun itu sedikit itu ada yaitu orang yang beragama tapi tidak berakhlak nah kita juga dapatkan di kalangan orang awam berakhlak tapi tidak beragama dia berakhlak masya Allah dia sangat pengertian dengan kita, dia sangat mengerti apa yang kita tidak sukai dan Nah, ini kan kita menjadi dapat dua pilihan. Tidak saya rasa tidak uh, tidak uh, dari hal yang bagus juga saya melihat ketika ada dua eh, laki-laki uh, tadi yang satu beragama tapi tidak berakhlak yang satu lagi berakhlak tapi tidak beragama kita pilih yang beragama atau kita pilih yang uh, berakhlak saja tidak uh, dalam hal ini kita lihat kondisinya karena uh, dua pilihan ini tidak akan ada dalam nyata mesti ada hal ada orang-orang yang berakhlak ada orang awam awam masya Allah dia sudah stabil, sudah stabil usahanya dan semacam dan misalnya kita lihat uh, akhlaknya masya Allah mengerti buktinya lagi bahwa dia pandai bergaul dengan orang tuanya masyarakatnya dan ketika diingatkan dia teringat berarti permasalahannya adalah tinggal dia diajarkan agama yang benar dia akan tunduk saya rasa dalam pilihan seperti ini boleh juga kita memilih orang yang seperti ini, dia berakhlak. Yang suatu saat nanti kita sudah bersuamikan dia, kita akan ajak dia mengaji, kita akan ajak dia sholat dan semacamnya. uh, biasanya begitu. Ah, dan orang yang beragama ini kadang-kadang agak orang ah, ah, orang-orang ah, yang beragama tapi tidak berakhlak, tapi itu langka jelas. Orang beragama biasanya berakhlak. Tapi ada yang belum bisa mempraktekkan uh, agamanya ke dalam perilakunya. Ini yang saya maksud. Ya, ini kadang-kadang eh, jatuhnya agak sakit ketika kita lihat begitu. Sama tetangga, sama kawan-kawannya dia bisa tertawa, bisa ramah, hmm. bisa memberi dan semacamnya. Akan tapi ketika kita berdua dengannya dia tidak pernah, tidak peduli. Kalau terjadi sesuatu yang kita butuhkan dia tidak pernah peduli. Dia hanya peduli pada dirinya saja. Dia tidak pernah peduli pada kita. Dia mau hanya diberi, tidak pernah memberi. Nah, ini berbahaya. Tapi saya yakin, saya yakin bahwa hal-hal yang seperti ini akan terselesaikan jika seandainya cara beramal kita benar. Bahwa ilmu itu untuk amal. Bukan ilmu itu untuk akal, sedangkan amal lainnya ini berbeda. Jadi kita lihat bahwa kita harus beragama ini ilmu untuk amal ilmu yang kita dapatkan harus kita amalkan. Nah ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, kalau datang kepada engkau pemuda yang engkau redokan, agama dan akhlaknya. Agama dan akhlaknya. Nah ini yang eh, perlu eh, diapakan. Memang pembahasan sama ini sangat panjang sekali. Saya nggak tahu apakah saya sudah keluar dengan solusi atau tidak, tapi saya bercerita apa yang keluar dari dari pikiran saya saja ya. Allah taala Nah. Mungkin Ustadz ada beberapa SMS yang eh, sudah masuk? Satu pertanyaan untuk Ustadz bagaimana sikap sebagai suami terhadap transparan masalah e, keuangan? Ya, pada dasarnya e, suami tidak boleh menampakkan semua pemasukannya kepada istri. Pada dasarnya begitu, karena ketika seorang suami menampakkan semua pemasukannya kepada istri itu akan terjadi pengukuran diri. Jadi istri akan mengukur kemampuan suaminya. Dan ini Eh, dan ini ini kebiasaan pada dasarnya. Jadi <clears throat> sebagusnya kalau seandainya dia adalah orang yang pandai mengatur keuangan, dia harus memberikan kewajibannya, nafkah, pakaian dan makan. Kemudian hal-hal yang lain dia yang urus. Jadi dibolehkan juga kita uh, menyimpan tanpa sepengetahuan istri juga. Bukan dibolehkan, memang itu dianjurkan karena wanita pada dasarnya memang tidak pintar dalam masalah mengurus keuangan itu. Misalnya uh, kita punya keuangan pemasukan dari sini dan sini berapa adanya dan semacam tidak perlu disebutkan pada istri hmm. karena dengan itu nanti eh, apa namanya kiwama kepemimpinan kita akan diukurnya hmm. kepemimpinan kita. Tapi kalau seandainya sang istri tahunya eh, dia butuh dia ada uang, suaminya hmm. ada uang, yeah. itu akan memberikan kecintaan istri yang sangat luar biasa pada suami oh. dan keterikatan yang sangat kuat. Ini yang kita takutkan juga yang terjadi pada suami istri yang sama-sama bekerja, hmm. bahwa akan terjadi apa e, rasa hormat kepada suami itu berkurang. Kenapa? Karena sang istri sudah mempunyai pemasukan baru, pemasukan ba eh, juga lain, pemasukan hmm. lain. Hmm. Nah, kita kita bukan tidak tidak terus terang, tapi kita ingin mengatakan kamu bahagia sajalah dengan hidup bersama saya. Hmm. Apa yang kamu butuhkan tinggal sebutkan ini uang. Tapi engkau tidak perlu menanyakan e, berapa jumlah uang saya kemana saya tidak perlu Walaupun boleh juga disebutkan, akan tapi saya katakan dalam masalah ini jika seandainya laki-laki dia bisa mengatur keuangannya, hmm. saya rasa menutupi semua kebutuhan istrinya hmm. uh, di, uh, uh, seharusnya cukup tanpa harus istri mengetahui semua pemasukan suami. Gitu ya. Dan itu menambah keterikatan istri kepada suami. Masa. Nah, ya. Bukan berarti bahil Ustaz ya. Baik, ini ada satu SMS Anda buka saja Ustaz eh, dari Pondok Gede ya. Bagaimana dalam Islam untuk tanggung jawab seorang anak yang belum berkeluarga dan yang sudah kepada permasalahan keluarga besarnya, kepada orang tuanya, sedangkan kita sudah dikatakan dewasa. Ya, kalau seandainya anak tersebut sudah laki laki uh, ini, sudah hmm. balik, saya memang uh, hal itu dia sudah mulai memikirkan pada dasarnya dia memikirkan untuk usahanya sendiri dan semacam dia bekerja dan semacamnya. Kan tapi tentu kelemahan eh, zaman-zaman sekarang tentu bahwa anak yang sudah balik tetap eh, dia bernaung sama orang tuanya. Tapi kewajiban anak kapan eh, kepada orang tuanya ketika anak tersebut sudah mampu menafkahi dan mencari nafkah, dia harus menentu orang tuanya jelasnya karena Rasulullah SAW mengatakan anta wa maluka liabika. Engkau dan harta engkau adalah milik engkau. Jika seandainya anak tersebut sudah mempunyai harta, maka tentu uh, orang tuanya punya hak untuk uh, memiliki harta tersebut. Ya tentu sesuai dengan ukuran dan kadarnya. Ya Allah Taala. Nah. Ya kita angkat penelpon pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Dari mana Umi? Dari Villa nih. Dari Villa, ya silakan. Ustaz, Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Tadi dikatakan suami yang transparan pun harus menyimpannya dari istri. Bagaimana? Bagaimana? Kalau suami sudah menyerahkannya keseluruhan semua dan istri cukup transparan, hukumnya ah. bagaimana suaminya? Ah. Apakah dikatakan suami bodoh? Ah. Itu aja. Assalamualaikum. Masalah keuangan, keuangan. Iya, enggak masalah. Saya bilang itu bukan bodoh pula bahwa suami yang transparan kepada istrinya dan memberikan keuangan seperti itu. Saya tadi mengusulkan bahwa masalah keuangan ketika suami bakhil dia serahkan keuangan tersebut kepada istri tidak masalah ibu. Mm -hmm. Cuma pada dasarnya untuk menyempurnakan kepemimpinan seorang suami, kalau seandainya suami itu pula bisa memanage, mengatur keuangannya, alangkah bagusnya seorang istri tidak disibukkan pula dengan uh, masalah pengaturan keuangan. Karena begini Eh, tugas-tugas uh, suami dan istri itu sudah jelas. Nah, ketika sang istri mengetahui pemasukan suami itu, suami ada dua, dia susah atau dia senang. Hmm. Kalau dia susah, kalaulah istri pula ikut pula memikirkan bagaimana menambah pemasukan suami hmm. dan macam tentu akan terbengkalai pekerjaan rumah. Hmm. Nah, padahal dia hanya menggelepar di rumah, menggelepar, tapi dia yang gundah, melihat istri su suami istrinya udah kundah pula dia tambah stres dan semacamnya ini yang kita tidak inginkan yeah. nah begitu juga kalau seandainya senang mm -hmm. suami misalnya sudah mempunyai pengusahaan yang layak maka istri biasanya juga berpikir untuk berpikir untuk pengeluaran dia juga ah suami saya sudah dapat uang sebanyak inilah saya pikir ini ini ah sehingga sang istri menuntut Nah menuntut, menuntut, menuntut. Nah, karena dia udah tahu angka kemarin uang kemarin kan masih ada. Kita buat kredit inilah, kredit itulah, habislah suami. Maka saya katakan ini tidak akan menyempurnakan kiwama kepemimpinan. Iya. Cuk, eh, jadi hal-hal yang seperti ini. Ini kan Wawan tertawa tadi. <laughs> Iya. jadi iya. ini rahasianya ibu, ini rahasia yang sangat rahasia sekali ini tapi kalaupun nanti terjadi suara seorang istri pun memang dia ahli dalam memanage, sangat mengerti dan sangat peduli dan itu sangat langka-langka. Mm -hmm. ha? E, dan suaminya itu tidak masalah. Ini bukan masalah halal haram ini. Ini kan masalah konsultasi keluarga bagaimana menjadi keluarga yang ideal sesuai yang saya pahami dari dari apa yang terjadi pada kehidupan salaf. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Umu Albani. Umu Albani silakan. Ustaz agak melenceng gitu ya hmm, masalah keluarga. Iya. Uh, Poligami ini masalahnya. Iya. uh, <laughs> Pak iya. ustadz, Uh, apakah kita boleh berdoa gitu kepada Allah minta yeah. tidak dipoligami oleh suami atau doanya jangan ditakdirkan poligami itu kepadaku gitu. Terus satu lagi bagaimana dengan ahwat yang suka memberi sindiran yang gak enak gitu kepada ahwat yang sedang memberi nasihat tentang poligami. Uh, Assalamualaikum. Oh, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poligami itu seharusnya tidak dimusuhi oleh wanita. E, kalau seandainya seharusnya tidak dimusuhi, benar-benar sangat tidak dimusuhi. E, e, kaedahnya cubit diri kita baru cubit orang lain. Rasakan diri orang lain baru rasanya. Kenapa begitu? Karena masya Allah wanita sekarang ini tanyalah kepada orang-orang janda itu ibu-ibu Tanyalah kepada gadis-gadis yang belum bisa menikah. Sedih sekali kehidupan mereka. Saya bisa merasakan, apalagi ibu sebagai seorang wanita. Tentu. Jadi, eh, kalaulah ibu berdoa supaya suami tidak menikah lagi. Siapa yang akan menikahi <laughs> lain? saya bukan karena laki-lakinya. Akan tapi saya melihat hal-hal yang seperti ini benar-benar. Ibu berbicara tersebut karena Allah mentakdirkan ibu adalah suami istri pertama. Iya. Coba ibu adalah suami seorang janda atau ibu adalah uh, uh, perempuan uh, uh, perempuan tua, perempuan lapuk, ya. kemudian seperti itu. Akan terucapkah seperti itu pada diri kita? Tentu tidak. Tentu tidak. Kita merasa kita telah mendapatkan suami dan suami sudah kita hmm. rasakan milik kita tidak boleh orang lain. Betul. Nah ini yang menjadi masalah. Seorang istri pertama merasa bahwa suaminya adalah dia, wong dia sudah susah sama dia, hmm. sudah sehidup semati dan semacamnya. Tidak ada boleh lagi perempuan lain masuk. Tidak boleh karena dengan ada perempuan lain akan terjadi eh, <clears throat> akan terjadi apa masalah eh, pembagian cinta. Tidak. Wong selama ini tidak ada yang menghujat tentang penambahan anak anak saya yang pertama dan yang kedua dia mengatakan ah, ah, ayah jangan tambah lagi adik kenapa karena dengan tambahnya adik ayah tidak mencintai kami lagi kan tidak ada begitu Mhm. Padahal saya kata, padahal semua ayah dan semua ibu walaupun 10 bertambah anaknya banyak, cintanya tetap sama. Mhm. Cintanya kepada anak pertama, anak kedua tetap ada. Kenapa uh, anak yang begitu jujur dalam permasalahan-permasalahan seperti itu tidak takut akan rebutan cinta yang akan lahir pada berikutnya? Mhm. Seharusnya bisa dilakukan juga pada seorang ibu yang datang lagi wanita mendoakan saya rasa tidak solusi akan tetapi melakukan upaya secara maksimal suami tidak menikah lagi itu solusi. Nah, bagaimana caranya? E, cobalah e, ibu lakukan sesuatu yang membuat suami tidak mau kawin lagi. Ah. Iya. itu lebih baik, itu lebih baik. Ibu-ibu jangan sangka bahwa kami ini mau menikah kedua itu terus menerus. Kami seribu kali berpikir. Dalam artian kami dan saya dan orang-orang di belakang Takut saya. miring Ustaz ini yang jadi masalah. Takut di nanti miring gitu. Iya, oh, kita berpikir. Gitu. Saya bilang sama istri saya, kamu jangan berpikir bahwa ketika saya menikah, eh, kamu yang susah, saya sebelum kamu yang susah, sebelum kamu berpikir panjang, saya sudah berpikir seribu kali, Barusan hmm. baru saya memutuskan. Nah, kenapa sih? Karena ke keberadaan kamu, karena keberadaan kamu sebagai istri saya. Yeah. Jadi eh, bahwa eh, yang terja yang harus kita pahami eh, buat suami seperti pemikiran eh, pemikiran Sama. kita sebagian. Bagaimana ia berpikir seribu kali bahkan seratus kali, seratus ribu kali iya. supaya dia berpikir untuk tidak bisa bisakah saya membahagiakan uh, istri saya pertama karena dia setelah berbuat begini dan semacamnya ketika saya menikah? Ya seperti itu. Dia sangat baik sekali, dia sangat perhatian, dia sangat cantik sekali di mata saya, dia sangat pandai sekali mengatur anak saya. Hal-hal seperti ini yang harus dijaga sehingga tanpa doa, tanpa upaya ibu sendiri, suami tetap lekat pada ibu. Ya. Nah itu. Ya, iya. nanti saya eh, anda tambahkan sedikit ya tentang doanya eh, doanya seorang ibu. Tapi ada juga doa orang yang belum menikah. Ya Allah, gitu kan. Hmm. Biarinlah istri kedua ketiga juga nggak apa-apa, gitu kan. Ya. Itu juga orangnya masih ada berharap begitu, tadi Gimana, Iya, nah. posisinya masalahnya ada orang ini posisinya eh, apa namanya sudah terdesak dengan sisi ketika dia masih berkuasa. -hmm. Kalau dia masih berkuasa, dia bisa mengatakan, "Wah, tidak, tapi ketika orang yang sudah terdesak, lah daripada tidak bolehlah begini begitu. Iya, nah, betul, betul, Jadi posisinya keadaan masing-masing. Hmm. Jadi yang harus dipahami juga bahwa orang-orang yang seperti itu perlu. Makanya memang uh, ini menjadi uh, dilema yang sangat luar biasa yang tidak berkesudahan. Hmm. Uh, akan tapi tentu masalah poligami pembahasannya sangat panjang. Mesti uh, seorang suami tidak hanya dong, uh, modal dengkul aja untuk kawin uh, dan poligami dan ini pembahasan yang sangat panjang saya tidak uh, punya waktu mungkin membahas masalah ini karena butuh persiapan yang sangat panjang juga untuk membahasnya bersama para pendengar. Uh, itulah lebih kurang apa yang kita sampaikan tadi ya. Langsung saja kita buka sesi berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Umi? Dari Umi Muhammad di Sungai Ya silakan Umi dan Ustaz Armin. Bahasa Ustaz. Ayo Ana mau tanya ini hmm. kalau mengenai takdir. Ya. Kita perempuan kalau sudah suami kawin atau uh, kita dicerai, itu hmm. kita selalu menganggap itu barangkali diri kita itu kekurangan, tidak begini, tidak begini. Kita selalu memikirkan kesalahan pada diri kita dan tidak memikirkan bahwa itu maksud. Jadi saya minta tolong dijelaskan. Terima kasih Umum Muhammad masukan lagi kita bahwa kita Eh, kadang-kadang eh, sebagai istri ketika suami cerai atau sama tadi sering kita apa tadi menumpahkan kesalahan, kepada iya. kita. Iya. Sebenarnya tidak pula bahwa eh, banyak-banyak eh, saya bertemu dengan eh, para suami tidak faktornya tidak kekurangan suami istri. Jangan pula bahwa ada menyangka bahwa suami yang eh, menceraikan istrinya atau suami yang menikah lagi atau semacamnya itu disebabkan e, faktor semuanya adalah kelemahan atau kekurangan istri tidak tidak e, memang Allah subhanahu wa taala fitrahkan laki-laki itu kalau suami bersuami eh, beristri dua misalnya itu Allah fitrahkan keinginan untuk e, e, punya istri satu dan dua itu dah keinginan walaupun istrinya sangat sempurna nih di mata dia sudah tidak ada lagi goresan sedikit pun kekurangan sudah sempurna tapi dia butuh lagi perempuan yang lain Nah, eh, ini tidak mutlak harus sebuah kesalahan. Jadi jadi kita katakan pun dalam perceraian tidak semua permasalahan rumah tangga perceraian itu disebabkan karena kekurangan istri. Dan juga jangan salah pula kepada orang-orang yang hendak meminang perempuan yang bekas diceraikan. Jangan salah bahwa itu kekurangan. Bisa saja sebaliknya bahwa perceraian itu terjadi karena kesalahan sang suami atau karena memang dua dua orang yang tidak bisa disatukan dalam satu keadaan pada waktu itu. Banyak hal. Kadang-kadang faktor e, mertua, orang tua, faktor e, lingkungan, e, suku dan semacamnya, faktor e, pekerjaan dan semacamnya, dan dan hal-hal lain. Jadi e, dalam hal-hal masalah musibah yang terjadi dalam masalah ini itu macam-macam. Nah, dalam memahami takdir masalah ini, yang perlu dipahami bahwa sebelum ibu bercerai, bahwa sudah ribuan tahun perceraian itu telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Tidak akan bisa termajukan oleh usaha kita dan tidak bisa terundurkan oleh kelalaian kita. Dia sudah termaktub, belum kita lahir lagi. Bahkan belum Nabi Adam alaihissalam ada turun ke bumi. Allah telah tuliskan Lauhul Mahfuz. 50 ribu tahun. Subhanallah lazim. Awal pertama kali diciptakan makhluk adalah kalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Eh, tulislah engkau maka menulislah kalam apa kata kalam apa yang harus aku tulis tuliskan semua takdir makhluk sampai hari kiamat jadi hal-hal ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah azza wa jalla sudah ditentukan kita hanya berikhtiar berusaha sambil uh, belajar riba terhadap takdir Allah azza wa jalla ya itu lebih kurang terima kasih uh, Muhammad nah. ya yeah. Ya, Assalamualaikum Ustaz, Anda mau tanya, istriku suka marah-marah, suka nuntut, nggak mau diatur, padahal nasihat sudah sering, bahkan nggak mau nasihat. Bagaimana anak harus bersikapnya? Hmm, ya, ya, ya. Sekarang ini. Ini masya Allah luar biasa kejadian eh, wanita-wanita yang cepat uh, temperamen tinggi terhadap suaminya. Ya. Ya, tadi yang saya ceritakan tadi. Ada lagi uh, berhati-hatilah Eh, kita-kita yang punya temperamen tinggi karena saya takut ujung-ujungnya nanti ke RSC, rumah sakit jiwa. Terus terang ada beberapa kejadian yang kita temukan bahwa e, karena permasalahan itu dipendam atau diapakan, istri tersebut tidak bisa ditahan keinginannya. Jadi suami sangat mengerti sekali bahwa kalau keinginannya ditahan, dia langsung hilang pikirannya dan harus berobat berapa bulan ke rumah sakit jiwa. Ini disebabkan kenapa? Karena eh, eh, marah-marah e, seperti ini. Dan ini berbahaya. Dan juga tidak baik bagi e, di pandangan suami istri yang marah-marah seperti itu. Tidak ada hikmah. Malah memudahkan untuk ia memutuskan sesuatu yang berakibat fatal bagi kehidupan wanita itu. Kalau tidak cerai, kalau dia tidak mencari, kalau tidak berarti dia harus mencari uh, istri lagi yang bisa menunduhkan hidupnya. Karena di sebelah kita, eh, hidup setengah hidupannya bersama istri yang marah-marah ini sudah menjadi neraka di dunia baginya. Nah, ini berbahaya. Maka bagi yang kejadian seperti ini memang uh, harus berhati-hati. Tidak semua perkara terselesaikan dengan marah-marah. Bahkan hampir semua perkara tidak bisa diselesaikan dengan marah-marah. Tidak ada manfaatnya penyesalan-penyesalan yang terjadi dengan hal ini. Nah, yang ditanyakan adalah suami. Iya. Ya, suami apa kiat suami kalau seandainya istri itu? Eh, suami harus mengerti bahwa wanita itu memang diciptakan dari tulang yang bengkok. Tidak ada yang sempurna. Mhm. Diletakkan dia, diberikan dia kekayaan, dia tetap bengkok diberikan kemiskinan oleh Allah dia tetap bengkok. Kalau dikatakan puas juga tidak tidak. Eh, tidak ada kata kata puas. Dia tetap bengkok. Apa kata Rasulullah SAW? Innal mar'ata khuliqat min dil'in a'waj. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok adalah yang paling yang dia paling di atas. Kalau seandainya engkau usahakan untuk meluruskannya, maka dia patah. Kalau seandainya engkau biarkan, maka dia tetap bengkok. Nah, eh, yang harus kita lakukan para suami adalah eh, memahami kebengkokannya, mhm. kekurangan dirinya. Kemudian kita bermuamalah dengan itu. Mhm. Bermuamalah dengan kekurangan itu. Saling menutupi Eh, kalau bisa kekurangan itu kita jadikan sebagai kelebihannya. Nah, ini bagaimana pula ini bermuamalah dengan istri menjadikan uh, kekurangannya itu sebagai kelebihan. Wah ini memang luar biasa. Uh, misalnya uh, uh, apa namanya seorang istri pencemburu. Ini kekurangan pencemburunya luar biasa. Uh, tapi kita jadikan itu sebuah kelebihan karena kita bayangkan bahwa kecemburuan itu tidak lain dan tidak bukan adalah dari hasil sayangnya cintanya ia kepada kita. Nah, itu satu cinta. Berarti ia cinta. Hmm. Kalau istri tidak cemburu berarti tidak cinta lagi itu. Dan yang kita kita gunakan emosi cemburunya itu agar ia bisa berbuat baik. Kalau kamu cemburu berbuat baik dong sama saya. E, berkhidmat dong dengan saya. Ah, sehingga kita jadikan kecemburuan yang seharusnya menjadi kekurangan itu menjadi pendorong untuk dia berbuat baik, bermuamalah, berkhidmat, memandikan kita, membukakan kaos kaki kita, eh, berkata baik-baik dengan kita dan semacamnya. Kecemburuan. Jadi jadikan kelemahan dirinya itu menjadi dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha cemburunya, cemburunya. Hmm cemburunya kemudian satu hari dikirim oleh Zainab binti Jahas bubur terus hmm. terus bersama sahabat iya. coba lihat ketika datang budaknya tersebut memberikan kepada Rasulullah belum sampai ke tangan Rasulullah di hadapan para sahabat ditepuknya itu dipukulnya uh, eh, mangkok bubur mangkok terus sehingga jatuh pecah seharusnya posisi seperti itu adalah posisi malu malu hmm. iya, Rasulullah malu gitu. eh, malu adalah Rasulullah sebagai suami kok bisa pertengkaran uh, di permasalahan di depan sahabat akan tapi coba Rasulullah merubah hal seperti itu apa kata beliau Harat ummukum ibu kalian sedang cemburu uh, ibu kalian sedang cemburu nih uh, menunjukkan uh, cemburu nah seperti itu. apa yang terjadi uh, ya Aisyah ini uh, bejana dengan bejana bejana dengan padahal yang salah adalah Zainab dia mengirimkan makanan di waktu uh, jatahnya Aisyah radhiyallahu anha tapi bersamaan dengan itu Rasulullah memanfaatkan kekurangan Aisyah itu menjadi kedermawanan yaitu digantikannya. Bahkan hal itu tidak membuat marah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Allah taala. Hmm. Ya. Bagaimana kiat istri yang berbeda pemahaman dengan suami? Persoalan yang paling komplit nanti kita akan dapatkan seperti apa? Berbeda pemahaman, sedangkan eh, si, uh, berharap rumah tangga itu si suami menjadi soleh seperti itu. Apa kiatnya dan uh, risiko apa yang akan dapatkan kalau uh, perbedaan tersebut? Iya, ini kalau seandainya dianggap permasalahan besar bagi seorang istri yang berbeda pemahaman dengan suami, ini adalah permasalahan besar. Bahkan kadang-kadang ini menjadi eh, hal yang menjadi problem yang tidak pernah habis-habisnya. Dengan keterbatasan ilmu dan melihat kenyataan yang ada, dia stres, bingung dan semacamnya menjadi permasalahan yang besar. Nah, saya melihat begini bahwa eh, seorang istri harus menggunakan keahliannya, kelebihannya di dalam menaklukkan laki-laki. Saya mengatakan sehebat apapun laki-laki dia tetap takluk di mata di air mata istrinya. Uh, gunakan kesempatan-kesempatan titik-titik kelemahan laki-laki itu untuk menggunakan fasilitas itu untuk memasukkan uh, pemahaman yang benar kepada suami. Uh, misalnya uh, sang suami uh, dia berbeda pahaman akan tapi dia memiliki pengertian ya pengertian sama kita nah, e, cari waktu yang tepat untuk membicarakan masalah itu e, jangan dibantah e, jadi waktu yang tepat misalnya sudah makan ketika hendak tidur e, ketika e, istirahat liburan dan semacamnya nanti waktu tepat dan yang kedua di dalam masalah itu semua jangan dilawan arus anda kalau seandainya bawa sampan Anda melawan arus Anda terbalik tapi susuri terus. Susuri. Kalau seandainya ada sungai, Anda punya sampan sekarang ini, eh, jangan lawan arus, akan tapi susuri. Walaupun Anda mundur ke belakang, tapi sekurang-kurangnya Anda akan sampai ke seberang. Jadi jangan lawan arus. Kalau lawan arus langsung terbalik. Iya. Jadi susuri terus keinginannya. Betul kata Mas itu, tapi nah, katakan begitu. Jadi iya. ya, ya, jadi jangan katakan tidak, tapi katakan betul yang Mas sampaikan, betul tidak ada salahnya. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan begitu? Nah, nah, nah, nah. begitu yang penting. Iya, iya. Jangan ah itu salah tidak benar itu, melawan Al-Qur'an hadis itu. Ah misalnya begitu. Ah itu tidak masuk-masuk kaji nanti. Akan ya, yang menang akan menjadi arang dan yang kalah akan menjadi abu dan ini berbahaya. Dan istri pandailah dalam istri, cakap lah dalam masalah-masalah yang seperti ini. Nah, itulah mungkin kiat-kiat. Kiat-kiat. Dan yang kedua, mungkin titik kelemahan laki-laki ada pada ibunya, keluarganya. Dalam artian jika seandainya seorang istri bisa e, menaklukkan suaminya dengan e, sayangnya, sayangnya atau dengan sayang ibu mertuanya kepadanya biasanya sang sang suami akan benar-benar uh, merasa merasa betul-betul eh, berharga istrinya di matanya. Kenapa? Karena dia sudah sehati dengan ibunya sendiri. Orang yang menghargai ibu seseorang, orang yang laki-laki yang laki-laki yang melihat seseorang wanita menghargai ibunya, dia akan mendudukkan pula penghormatan sejajar dengan ibunya pula. Nah, itu dua. Ya. Ya Ustaz ini ada SMS dari salah satu ikhwan kita nih yang akan mengakhiri bujangannya. Bagaimana satu Ustaz untuk yang bujang yang akan uh, mengakhiri masa bujangnya Ustaz? Ah, ya, uh, eh, yang perlu disampaikan eh, kepada apa bahwa jangan berpatok dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Jangan itu jadikan standar uh, baku dalam artian dia adalah utama dan semacamnya. Nanti akan menyesal kecantikannya, kemuliaan tubuhnya, kekayaan harta orang tuanya, kedudukannya jangan, nasabnya jangan. Karena semua itu akan sirna. Rasulullah SAW mengatakan, Tungkahul mar'atu li arba' liha walidiniha walijamaliha walihasabiha walidiniha fadfar bidati din taribat yadak wanita itu dinikahi karena hasabnya karena kecantikannya nasabnya dan hartanya dan agamanya dan pilihlah agamanya jadi nasihat Jangan terkesima. Wanita secantik apapun ia, akan tapi ketika itu Anda sedang murka kepadanya, dia tidak ubahnya dengan binatang. Mata kita itu melihatnya seperti buruk dari binatang. Buruk seburuk-buruk orang. Tapi jika seandainya mata Anda memandangnya dengan mata keridaan, mata kesenangan, seburuk apapun ia, dia adalah cantik segala-galanya, dia adalah indah. Dia adalah bahkan keindahan. Dia adalah keindahan. Ya. Benar. Ini di sini tertawa semua itu, itu benar. Subhanallah. Saya ketika saya memandang istri dengan dengan perasaan redha, dengan perasaan cinta dan semacamnya, maka istri saya adalah paling cantik di dunia. Tapi ketika saya sedang murka kepada dia, walaupun dia adalah ratu kecantikan, maka dia dengan kera tidak ubahnya. Betul. Saya sedang murka nih, dia itu kecil. Tidak nampak lagi kecantikannya itu. Nah, kecantikan berarti dia bisa berubah-ubah. Tergantung dengan perasaan hati. Nah, yang bisa menstabilkan perasaan hati itu adalah agama. Taat kepada suami, patuh pada suami, berdandan dengan cantik, mengenakan pandangannya, mematuhi kata-katanya, menjaga kehormatan, itu adalah rahasia yang benar-benar tersimpan kekal di dalam ajaran agama kita. Ya, kita kasih sepertiga jam seperti 15 menit. 15 menit. Dan uh, Nabi mengatakan asrulus wa sulusu kasir. Baik, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, uh, eh, eh, terima kasih waktunya Ustaz. Uh, gini Ustaz saya menanyakan uh, bagaimana dalam rumah tangga seorang istri yang mengatur segalanya ya dalam kebutuhan sehari-hari, dalam keuangan, sampai masalah pendidikan anak uh, dan uh, mencari rumah pun demikian istri ya yang uh, meminta izin ya meskipun uh, minta pendapat juga ke suami hmm. sampai masalah mencari pengajian Ustaz. Uh, Alhamdulillah kalau uh, bukan istri yang meminta mungkin suami belum mengenal pengajian salaf. Uh, tapi ya. Alhamdulillah juga suami sekarang Eh, bersemangat sekali ya malah dia lebih semangat daripada oh, istri <laughs> berkat berkat ya. berkat ibu ya. Uh, uh, tapi dalam hal ini bukan uh, istri masih sangat menghormati suami karena suami juga oh. menghormati Masya istri ya uh, ya, ya. Uh, dan uh, dalam mengatur semua ini bukan keinginan istri tapi memang suami yang menyerahkan semuanya karena uh, uh, uh, memang suami itu uh, apa seharian jarang di rumah jadi uh, pergi pagi pulang malam iya, gitu yeah, yeah, yeah. Ya, tidak gitu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi. Ya, alangkah eh, indahnya jika seandainya terjalin saling pengertian di rumah tangga, suami istri saling bekerja sama dan saling menutupi kekurangan hidup, terutama di kota-kota seperti eh, kota kita ini, ini memang kadang-kadang mengharuskan kita mundur dari yang hal yang ideal dengan sesuatu sehingga kita menutupi kekurangan tersebut. Nah, di antaranya adalah kesibukan suami. Kadang-kadang kita memiliki suami karyawan di sebuah perusahaan yang dia harus berangkat pagi, kemudian pulang sore atau malam bahkan. Ketika malam anak-anak sudah uh, tidur, kemudian besok paginya kita bangun lagi anak-anak baru belum tidur. Aduh. <clears throat> Akan tapi itulah kenyataan yang ada. Seorang istri harus benar-benar pintar dan cerdas uh, dalam masalah ini. Nah, jadi eh, bagaimana itu sebenarnya nggak masalah ibu. Bagus, itu semua bagus. Ya, Yang ibu lakukan seizin suami dan telah terjadi kesepakatan itu yang kita inginkan di setiap rumah tangga Islam. Tidak masalah. Dan suami pun telah mempercayakan bahkan melalui ibu pula Eh, suami mengetahui jalan kebenaran, masya Allah itu sebuah uh, sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Apalagi keutamaan yang besar bagi seorang istri ketika suaminya dalam keadaan tidak mengetahui jalan kebenaran kemudian dia arahkan itu sebuah keutamaan yang sangat besar di saat dia dipimpin tidak memimpin itu keutamaan besar bagi ibu dan ibu-ibu ya, dan ibu-ibu yang lain yang semisalnya. Ya, Allah taala. SMS dulu ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa was-was? Karena karena takut merepotkan orang tua jika mendapatkan pasangan yang dari segi materinya kurang. saja kalau Was-was dari diri dia atau dari suami nih? Dari diri, eh, dari orang tua. Dari, dari si istrinya. Oh ya, was-was dari istri atau ya, dari orang tua? Dari istrinya. Ya, dari Bisa saja kedua-duanya. Karena ada merepot, merepotkan orang tuanya. Ya, ya jadi begini. Ah, ini nasihat untuk yang belum menikah, terutama istri. Eh, terutama wanita. Wanita sering kali terkesima dengan zahir, sering terkali terkesima dengan yang nampak. Saya sudah banyak melihat laki-laki. uh, akan tapi jangan diukur laki-laki itu dengan kekayaan dan kemiskinan. Tapi laki-laki itu ukur dengan cita-cita dan kemauannya. Ukur laki-laki cita-cita dengan kemauannya. Kalau Anda dapatkan ia seorang suami yang punya cita-cita tinggi, punya kemauan keras, azam yang ingin, pastikan dia akan suatu saat akan berhasil dengan izin Allah. Jadi jangan ukur karena dia sekarang adalah tukang ojek hmm. atau dia sekarang tukang taksi iya, misalnya. Yeah. Iya. <laughs> jangan ukur. Dunia ini mempunyai keajaiban. Dunia ini punya rahasia-rahasia yang sangat luar biasa. Hmm. Sopir taksi hari ini 5-10 tahun lagi dia menjadi dokter besar akan digigit jari nanti ketika kita memilih laki-laki yang kita anggap waktu itu kaya kiranya kayanya karena orang tua ujung-ujungnya dia tidak menyusu setelah menikah dengan orang tuanya. Orang tuanya jatuh, dia pun jatuh. Apa yang terjadi? Terjadi perceraian. Kenapa ketika sang istri mengatakan tidak lagi dia kaya Ustaz? Karena kita mengukur mengukur kemauan kita dengan menikah karena kekayaannya. Tapi ukurlah kemauan dia dalam mencari dunia, keras hatinya, tinggi cita-citanya, besar harapannya, azamnya yang kuat, pantang mengalah dan semacamnya itu adalah standar untuk bisa menutupi kebutuhan engkau wahai para istri. Itu standar itu. Hmm. Saya melihat agak lebih baik jika seandainya itu ada pada seorang ikhwan pengajian lebih sempurna lagi. Ah, ikhwan hmm. azamnya kuat, hmm. pantang mundur, hmm. walaupun hari ini dia menjual kue di, jual susu, di pasar, kan? jual susu dan semacamnya. Hmm. Ya, akan tapi saya yakin kalau dia bersungguh-sungguh dia akan menjadi. Saya banyak orang-orang melihat seperti itu. Hmm. Tapi kalaulah uh, laki-laki mentalnya mental tempe, Hmm. sedikit-sedikit merengek kepada orang tua sedikit-sedikit minta kirimkan WC, kirimkan kan. Ah, pastikan itu Anda juga jadi kerupuk juga nantinya. <laughs> ya, jadi kerupuk nanti. ah ini ah, jadi ukur ukur kalau seandainya Anda ingin ditutupi dengan kebutuhan, lihat dia punya azam atau tidak. Karena laki-laki itu macam-macam. Ada yang lembek, dengan sedikit kesusahan dia menangis, eh, rapuh. Ada juga laki-laki itu dia kokoh, keras, baja, pantang mundur. Nah, laki-laki ini yang bagus. Iya. Baik, ya. kita angkat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masih berikan kesempatan ya. Ustaz ini. Dari Bekasi. Silakan dengar. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, ini Ustaz, Rasulullah kan kalau bangun malam yang memberikan air kepada Aisyah ya, ha. supaya ikut bangun saat malam. Saya ingin melakukan seperti itu tapi kayaknya sulit gitu karena saya merasa kasihan dan sayang sama suami karena sudah kerja berangkat pagi buta pulang malam gitu. Ya saya ya. Uh, mau melakukan itu kayaknya sulit sekali. Ya. Ini apakah sikap saya benar atau apakah itu sayang yang tidak tepat? ini iya, iya. Dan satu lagi Ustaz, ya, dia kan uh, kena kerja shift malam gitu ya. Nah kalau shift malam gitu, uh, nah, kalau kan dia tidur, salat juhur dia minta dibangunkan jam setengah tiga atau jam tiga gitu supaya tidurnya cukup gitu karena hmm. kalau tidurnya kurang dia suka agak pusing atau meriang-meriang gitu yeah. Hmm. karena masuk malam kan yeah. Hmm. kecuali hari Jumat dia bisa salat Jumat dan memang satunya libur bisa istirahat gitu yeah. apakah diperbolehkan mengakhiran salat dengan alasan tersebut gitu. Tuhan yeah. Assalamualaikum Assalamualaikum uh, saya sangat kagum sekali dengan ibu yang eh, memikirkan suami letih tapi saya tahu juga ibu sangat letih lagi sebagai ibu yang bekerja di rumah mengusui anak bekerja mondar mandir depan belakang itu suka letih. Banyak ibu-ibu yang sulit untuk bisa melakukan salat malam karena alasan ini. Dan itu sangat dimengerti, sangat dimengerti. Nah, eh, saya melihat bahwa ucapan Aisyah itu bukan berarti eh, apa namanya itu adalah contoh dari simbol tolong menolongnya suami istri dalam ketaatan. Itu bukan mutlak dalam artian hanya itu saja dalam lain tidak. Tapi tolong menolonglah antara suami dan istri. Saling mengingatkan. Saling asih, saling asuh, dan saling asah. Mengasihi dan mengasuhi dan mengasahi. Ya itu bu. E, kok apa namanya? Kaedah dalam berumah tangga itu. Kita saling mengasihi, mengasah, dan mengasuh. Nah itu. Jadi eh, eh, ini eh, kalau seandainya memang suami letih dan semacamnya, kalau memang toh sholat malam itu sunnah, bukan berarti kita mengecilkan, akan tapi dia bekerja malam, eh, bekerja seharian penuh dan semacamnya. Eh, kita ingatkan adalah apa? Kalau kalau engkau suami eh, mas tidak bisa sholat malam, coba cari keutamaan yang lain mungkin dengan kedermawanan, dengan menuntut ilmu, dengan eh, benar-benar uh, dengan uh, dengan hal-hal banyak kan pintu-pintu surga. Bahwa surga tidak hanya dibuka untuk orang yang sholat malam saja kan. Bahwa surga juga dibukakan untuk orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, orang yang sering berpuasa, orang yang dermawan, orang yang selalu berzikir. Nah, kalau seandainya kita lemah dalam masalah ini, sempurnakan diri dalam masalah lain. Jadi ini salah satu contoh aja ta'awanu. Tapi yang penting sebenarnya, yang utama terutama di akhir zaman ini adalah bagaimana kita saling menasihati akan jangan terjumus dalam maksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Sholat malam pun kita tapi maksiat masih lanjut juga itu masih muskilah. Sholat malamnya luar biasa tapi maksiatnya jalan terus, riba berjalan terus. Ini semua itu tidak ideal, tidak berpikir sehat. Suami dibiarkan kerja di tempat yang haram. Nah, ini nggak ada gunanya gitu loh. Eh, dalam artian bukan tidak ada gunanya. Uh, salah dalam cara berpikir. Jadi mulailah kita ta'awanu bekerja sama suami istri itu dalam hal-hal supaya kita jangan jatuh maksiat saja dahulu. Sudah itu kita tingkatkan kepada melakukan menjat, supaya jangan jatuh maksiat dan melakukan yang wajib. Sudah itu baru kita tingkat hal yang sunnah. Di antaranya sholat malam, hmm. di antaranya menghadiri masjid tadi, di antaranya berzikir, di antaranya saling membacakan Al-Quran atau memperdengarkan dan semacamnya. Banyak jalan-jalan kebaikan. Ya. Ya. Yang iya, kedua tadi eh, mungkin satu saja mungkin karena ini ada ada pertanyaan ya, yang lain ya. Betul. Mohon maaf mungkin Ibu ya. <clears throat> Assalamualaikum. Ya. Dari mana? Dari Eko di Ralumbu. Eh, apa kabar Eko? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah bisa secara langsung melalui telepon. Masya Allah ya. Gini Kak Ya. Saya ini tunanetra. Masya Allah. Uh, jika saya ingin mengendaki seorang wanita untuk saya nikahi. Ya. Akan tetapi orang tuanya barangkali yang kurang mengerti atau belum memahami masalah ini. Ya. Kemudian me menolaknya dengan dengan alasan eh, keduniawian, ya. mungkin karena eh, pendidikan saya yang tidak sepadan dengan putrinya. Ya atau keadaan saya yang seperti demikian. Hmm, ya. Apakah saya boleh untuk mencari terobosan lain dari sisi keluarganya mungkin ke kakak bapaknya atau apa untuk menjadi wali putrinya ini Ustaz? Atau apakah hal seperti itu dibenarkan menurut syariat? Iya, iya. Ya jazakallah khairan katsir. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi begini, gigih untuk mendapatkan suami istri yang soleh itu juga benar. Suami istri yang soleh. Jadi kalau seandainya kita e, ditolak oleh orang tuanya karena dia tentu sesuai dengan latar belakang pikirannya itu yang salah Nah, bolehlah kita mencarikan orang lain yang dekat untuk memberikan pengertian. Kalau seandainya anaknya memang telah setuju dengan kita dan dia salihah juga, saya rasa tidak ada salahnya untuk mencari terobosan e, untuk agar eh, orang tuanya e, menyetujui e, pernikahan dengan anaknya tersebut. Tidak masalah. Iya. Ya. Baik, <clears throat> demikian Mas Eko yang ada di Rawalumbu. Setidaknya ada satu SMS ya. Anda sudah menjalani ta'adud dan menjanda, uh, menjadi istri ketiga. Ternyata memang Masya Allah beratnya padahal suami saya seorang ustaz yang tentu punya cukup bekal ilmu. Demikian curhat Anda. Iya. Uh, betul. Bahwa uh, menikah menikah itu pada dasarnya berat. Nah, dan juga menjadi apalagi istri. menjadi mengumpulkan dalam satu rumah tangga empat kepala jauh lebih berat lagi. Pergi istri ketiga. Dan ustadz itu ustadz. Dia bukan nabi yang maksum. Dia adalah ustadz. Eh, orang sehebat apapun ia, dia akan terpengaruh dengan keadaan. Mungkin sang ustadz itu dia bisa ideal ketika dia mampu, tapi ketika dia tidak mampu, dia tidak bisa ideal. Dia hanya mengambil eh, eh, apa namanya keputusan yang yang minimal. Misalnya, misalnya, sehebat apapun Ustaz tersebut jika seandainya kebutuhannya dia adalah 5 juta tapi yang dia dapatkan 3 juta itu jelas akan oleng itu rumah tangga bahtera tidak akan bagus jalannya sehebat apapun nahoda iya. seustad apapun ya tapi kalau beban sudah berat peti-peti sudah banyak di atas bahtera itu <laughs> ah, belum lagi di zaman sekarang bahwa ombak tidak sama di zaman dahulu. Iya. Ombak banyak, sehingga apa yang terjadi? Sehebat apapun nakhoda tentu juga jatuh juga. Ah, itu yang dirasakan berat pasti. Jadi eh, eh, kita kita seperti ustadz kita kita bisa berbuat akan tapi kita terbatas tidak semuanya kita miliki tapi kita punya kemampuan Uh, dalam membagi waktu juga menjadi permasalahan apalagi kita yang sering keluar daerah dan semacam terus berbagi waktu terjadi hal-hal yang seperti ini nah ini yang harus disering mengerti berbagi banyak dan berbagi sedikit. Berat sama di dijinjing, ringan sama tipikal Ah, salah tadi terbalik. <laughs> ringan di dijinjing. <laughs> ini pepatah-pepatah udah banyak lupa ini. Iya. <laughs> Biasanya orang, orang Rio itu pak ah, iya. lengkap untuk pepatah. Iya, ringan Pandu. sama dijinjing, berat sama dipikul. Iya. Jangan dibalik, bahaya. <laughs> berat apa namanya berat sama-sama dijinjing tapi eh kalau ringan sama-sama dipikul tapi kalau berat sama lu katanya uh, <laughs> itu salah salah jadi kita katakan berat bukan mudah akan tetapi e, sama halnya namanya pencocokan. Sesuatu itu kalau udah cocok baru dia ideal. Sama dengan pertumbuhan anak kecil. Ketika dia tumbuh, e, dia beradaptasi dengan badannya yang e, mulai bertambah-tambah itu, dia akan demam, dia akan sakit. Mm-hmm. Nah, begitu juga di dalam e, pernikahan. Pernikahan itu akan ada unsur-unsur baru, apalagi istri pertama, istri kedua dan istri. Ada unsur-unsur baru. Nah, mesti ada sakit, mesti ada susah, mesti tidak ada yang senang, ada yang tidak senang. Nah, e, ini hanya sampai pada apa? Pada sesuatu yang sudah kondusif, suatu saat nanti kondusif itu akan menjadi jalan dari dia. Pertama susah memang. Pertama susah tapi dia uh, menuju kepada uh, sebuah keadaan yang cocok masuk ke dalam empat kepala tersebut, empat keluar empat mhm, orang-orang uh -huh, tersebut, individu tersebut nanti akan menjadi ideal. Kalau awalnya susah. Proses ya. Iya proses. Ya. Iya. Kita iya. kita tarik telepon terakhirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya dari mana? Uh, dari Uti Di mana? di Bekasi. Oh baik. Ana ah, meminta doanya dari Ustadz hmm. agar Ana mendapatkan suami yang beragama dan berakhlak dan bermanhaj salafus soleh. Hmm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan setiap uh, manusia pendampingnya yang saleh dan salihah yeah. dan ya. memberikan membahagiakan hidup mereka dengan pendamping itu dan dengan agama Islam yang benar harus itu pendamping baik tapi cara hidup tidak baik tidak juga bahagia ya. jadi memberikan pendamping hidup yang baik di dunia dan di akhirat dan membahagiakan kita dengan hal itu. Uh, ya mudah-mudahan begitu. Baik, yang terakhir mungkin Ustaz bisa sampaikan sebagai penutup. Ya, uh, sesungguhnya agama kita ini para pendengar yang dirahmati Allah SWT tidak lain dan tidak bukan untuk membahagiakan kita. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, kenapa kita tidak mau beragama? Kalau seandainya agama itu membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Itu satu. Dan yang kedua, uh, sudah sejauh manakah bahagia kita dengan agama? Itu saja penerapannya yang kita tunggu, amalannya yang kita yang kita inginkan dan mudah-mudahan kita bertemu nanti di tempat dan pada kesempatan dan gelombang yang sama insyaallah taala.